Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala dengan sedikit taklik atau sarah singkat Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyis hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan awal ya kitab ini tentang masalah arkanul iman, rukun-rukun al-iman. Al-Imam Abu Bakar Ismaili mengatakan, "I'lamu rahimallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya, anna madhhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya mazhab ahli hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu mengikrarkan atau mengimani atau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Pada dua minggu yang lalu kita sudah sampaikan tentang makna atau kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang eh, disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Saimin rahimahullah bahwasanya iman kepada Allah itu ada empat kandungannya. Yang pertama mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. E tiga poin ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. E tinggal yang keempat yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Beriman kepada nama dan sifat Allah artinya kata para ulama yaitu isbatu ma asbatallahu li nafsihi min asma'i fi kitabihi au ma asbatahu Rasulullah sallallahu fi sunnatihi yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-namanya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih tentunya. Ini adalah definisi Tauhid asma wa sifat menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tentang nama-namanya di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya di dalam hadis-hadisnya yang as-sahih. Min ghairi tamsil tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala takyif tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut. Kemudian min ghairi tahrif tanpa merubah, mentakwil makna nama dan sifat Allah wala ta'til dan tanpa meniadakan, menafikan, menolak nama ataupun sifat Allah tersebut. Ini sedikit akan kita eh, perinci. Yang pertama tadi definisinya adalah menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita sembarangan dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Karena ini masalah gaib. Kita ya tahu nama dan sifat Allah kecuali dengan apa yang telah Allah kabarkan kepada kita di dalam wahyunya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita sekali lagi mengarang-arang nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan kita yakini nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya sebagian saja dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul dalam doa beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulis min huwalak, Sammaita binafsak nafsak au anzal taufik kitabik au alam tau anan min khalqik au ista'sarta bi fi'il mil ghaibi indak. Kata Rasulullah SAW, Ya Allah aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Allahumma inni as'aluka bi min walak. Samaita binafsak yang kau menamakan dirimu dengannya. Au anzal fi kitabik atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au alam tau anan min khalqik atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang makhlukmu atau yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Artinya ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui semua nama Allah tersebut. Adapun yang disebutkan sekali lagi dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagian saja. Lalu bagaimana dengan dengan hadis Rasul yang mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asahada khalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang menghafalkannya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Ini kata pak ulama hanya sebagian saja. Ini ibaratnya perumpamaannya atau permisalan yang lain seperti kalau saya mengatakan saya punya uang satu juta untuk bayar anak SPP misalnya. Ya. Bukan berarti apa? Hal ini menafikan anak punya uang yang lainnya yang Anda sediakan untuk belanja tiap hari, untuk bensin dan seterusnya. Jadi kata-kata Allah memiliki 99 nama ini bukan pembatasan. Ini seperti dari perumpamaannya, saya punya satu juta, saya sediakan untuk uang sekolah anak saya. Ini sekali lagi tidak menunjukkan akan pembatasan. Maka tidak benar kalau membatasi nama Allahnya 99 nama saja. Kemudian kata para ulama, bahwasanya setiap nama itu punya sifat. Allah namanya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahmah, penyayang. Allah punya sif, punya nama Al-Alim, yang Maha mengetahui. Berarti Allah sifatnya apa? Al-Ilmu, memiliki ilmu. Allah punya ya, nama Al-Hayyu, yang memiliki kehidupan, punya sifat Al-Haya. Setiap nama pasti punya apa? Sifat. Maka dari sini sifat Allah juga tidak terbatas dengan apa? dengan bilangan. Eh maka sungguh salah batil sesat orang yang membatasi sifat Allah hanya 20 sifat 12 ini tidak sekali lagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sifat Allah lebih dari dari itu. Sebagaimana nama Allah lebih dari 99 bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Apalagi juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita menetapkan apa adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, sekali lagi ini butuh ad-dalil. Tidak boleh kita menentukan nama dan sifat Allah tanpa ad-dalil. Contoh misalnya sudah pernah kita sampaikan nama Ar-Rashid. Ini tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Maka tidak boleh kita apa menetapkan Ar-Rashid sebagai nama Allah meskipun sebagian sampul mushaf yang ada di negeri kita ini ya yang ada penyantuman nama-nama Allah Asmaul Husna disebutkan nama Ar-Rasyid padahal tidak ada dasarnya yang yang sahih. Apalagi kalau bisa dinamakan anak dengan Abdul Rashid malah lebih salah lagi. Sudah salah. Ya dasarnya ditanjutkan dengan memberi nama Abdul Rashid. Ini apa? Ya salah karena menyandarkan kepada ya makhluk karena Ar-Rashid bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus kita apa? Berhati-hati. Kemudian kita katakan tadi di antara definisi asma wa sifat tadi tahu asma wa sifat yaitu tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita menetapkan apa adanya. Allah memiliki sifat tangan misalnya, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita tetapkan Allah punya kedua tangan sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Tanpa kita menyerupakan dengan tangan apa? makhluk. Dan Orang yang berakal sehat, yang masih punya akal pikiran yang eh cemerlang, eh pasti dia mengatakan tidaklah penetapan eh, ya eh, nama itu menetapkan persamaan antara apa hakikatnya. Eh contoh sudah sering kita sampaikan manusia punya wajah, binatang punya wajah. Apakah sama? Tidak sama. Ini antara makhluk saja. Penamaan wajah dengan wajah tidak sama apalagi antara khalik dengan al makhluk kita tetapkan Allah punya sifat wajah kedua tangan Allah punya sifat anuzul turun ke langit dunia seperti malam terakhir kita tetapkan apa adanya namun tanpa menyerupakan dengan makhluk karena Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad eh bukan berarti kita mengatakan Allah tidak turun Allah tidak punya kedua tangan karena Allah mengatakan walam yak walam eh, walam yakullahu kufuwan ahad tidak eh kita katakan persamaan dalam kata dalam nama tadi tidak mengharuskan persamaan dalam apa? hakikatnya. Ya, kita katakan Allah punya kedua tangan namun tidak sama dengan tangan al makhluk. Allah punya sifat turun tidak sama dengan turunnya al makhluk. Allah sifat punya sifat kasih sayang tidak sama dengan kasih sayangnya apa? Al makhluk. Allah punya sifat ilmu namun tidak sama dengan sifat ilmunya apa? Al makhluk. Ya, persamaan kata atau nama tadi tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Ya, hakikatnya. Dan ini adalah Garis pemisah antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Ketika al-bid'ah tidak bisa memahami ya, ayat laisa kamis di syai'un, mereka pun apa? Mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menetapkan tangan Allah, tidak menetapkan turunnya Allah. Bahkan mereka eh, menolak eh, Allah ada di atas al-arsh. Karena apa? Eh, akal mereka sudah dicekoki eh, dengan atamsil atasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau Allah bersemayam di atas aras, oh berarti Allah butuh dengan apa? Al ars. Ya, kita katakan tidak, tidak mengharuskan yang di atas membutuhkan apa yang yang di bawah. Itu makhluk. Ya. Al khaliq tidak, laisa kami syai'un. Bahkan ada pula makhluk yang di atas makhluk yang lain namun tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh kata para ulama, langit ada di atas bumi. Langit tidak butuh kepada apa? Bumi. Ya, karena Allah apa menciptakan langit khalaqas samawati bighairi amadin taronaha. Allah menciptakan langit dan bumi apa? Allah menciptakan langit tanpa apa? Tiang-tiang. Ini bukti apa? Langit yang di atas bumi tidak butuh kepada bumi. Maka sungguh batil kalau orang mengatakan, oh salah kalau ada orang mengatakan eh bersemayam di atas aras itu eh, salah. Naudzubillah min dalik padahal tujuh ayat berkata Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersama di atas al-ars. Ini ada di sebagian ceramah bidah eh, mereka mengatakan bahwasanya eh, kita tidak usah memahami Ar-Rahman alal arsistawa. Sudah serahkan semuanya ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa eh alasan mereka mereka karena tadi eh otaknya sudah dipenuhi dengan atas Kalau kita menetapkan Allah itu bersemayam nanti sama dengan makhluk Ya, maka kita katakan tidak benar. Kita tetapkan Allah bersemayam, namun tidak sama dengan bersemayamnya apa? Al makhluk. Kemudian eh lebih sesat lagi, dia mengatakan eh tidak ada ulama yang mengatakan Allah bersemayam. Naudzubillah min dalik. Eh padahal eh kalau kita lihat bagaimana Al Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya oleh seseorang kaifastawa, bagaimana Allah bersemayam? Apa jawaban beliau? Al istiwa'u ma'lum. Allah itu bersemayam dan arti semayam al-istiwa itu sudah dipahami dalam bahasa bahasa Arab. Ya. Apa arti istiwa? Kata ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah dalam Sahih Bukhari, arti istawa adalah ala wartafa. Allah itu tinggi di atas apa? Aras. Ya. Ini sekali lagi pembodohan umat yang dilakukan oleh sebagian dai-dai penyesat umat. Eh, mereka mengatakan sudah nggak usah dibahas Allah bersemayam di atas aras, ya tidak tahu apa maknanya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Malik makna istiwa sudah dipahami, yaitu apa? Allah tinggi di atas al-ars dan namanya tinggi tidak selalu butuh kepada yang di di bawah dan ya Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Allah apa? Al-Akbar, lebih besar daripada segala sesuatu. Namun itulah ya otaknya lebih beda terkadang sudah dipenuhi dengan atas B Makanya kita katakan pertama kali ketika ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah, kita ya terapkan ayat laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah punya sifat rahmat tidak sama dengan rahmatnya manusia. Allah punya sifat kehidupan. Al Hayul Qayyum. Ya Allah punya sifat apa? Kehidupan. Namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Apa bedanya? Kehidupan Allah kekal abadi. Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh apa? Kematian ataupun kebinasaan. Adapun makhluk manusia hidupnya didahului oleh ketidakadaan dan akan diikuti oleh kematian. Ilmunya Allah demikian. Ilmunya Allah tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan diiringi oleh apa? Eh, kelupaan la yadilu rabbi wa layansa. Allah mengatakan Rabbku tidak apa? Yadil, tidak jahil, wa layansa dan tidak akan lupa. Itu ilmunya Allah, ilmunya makhluk, dulunya apa? Jahil, kemudian mengetahui, kemudian lupa. Ini sekali lagi bedanya sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Demikian pula seterusnya. Kita tetapkan Allah punya sifat, demikian dan demikian sesuai dengan Allah yang tetapkan. Namun tidak sama hakikatnya dengan apa? Sifat al-makhluk. Ya, ada pun al-bidah demikian. Eh, mereka sudah ya dikunci oleh atas B ketika melewati sifat Allah. Oh, kalau kita tetapkan nanti sama dengan sifat makhluk. Kemudian mereka apa? Mencoba takwil takwilkan atau seperti tadi. Ya, mereka apa? Tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak usah dipahami apa maknanya. Wallahu alam apa maknanya. Ini adalah aliran yang yang sesat. Ya, kalau kita mau baca ucapan Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi dalam syarah kitab tahawiyah eh, bagian yang terakhir eh, beliau mengucapkan di antara aliran sesat ya dalam tauhid asma wa sifat khususnya yaitu ajaran at-tafwid yaitu yang menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah nggak mau tahu apa makna isiwa nggak mau tahu apa nama atau makna daripada sifat tangan dan sebagainya serahkan semua kepada Allah ya, padahal Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum makna istiwa itu jadi ketahui Adapun bagaimananya sifat Allah itu yang tidak kita apa? Ketahui. Bagaimana Allah bersama kita nggak tahu. Allah turun ke langit dunia seperti kita tidak tahu kita. Adapun makna turunnya turun dari langit ke para ya dari langit ya atas langit yang ketujuh turun ke langit apa dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ya. Alusal alusuna wal jamaah salafus saleh mereka menyerahkan keifiyahnya bagaimananya Allah bersemayam, bagaimananya turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah itu mereka serahkan kepada Allah. Adapun maknanya mereka pahami, tangan tangan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Eh, tidak boleh kita mengatakan wallahu a'lam. Ya, karena ini adalah eh, kata para ulama namanya ahlu tafwid. Eh, saya bacakan di sini. Wa amma ahlu tajhil wa tadlil alladzina haqiqatu qaulihim innal anbiya wa atbal anbiya jahiluna dhalun la ya'rifuna ma aradallahu bima wasafa binafsahu minal ayat wa aqwalil anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang ikut aliran al-tajhil yaitu menganggap bodoh para nabi dan para para rasul. Eh makanya eh, orang yang mengatakan wah tidak tahu apa makna istiwa. Sudahlah, nggak usah dibahas. Eh, ya, kita nggak paham apa maknanya. Ini seolah-olah mengatakan para nabi dan para rasul mereka tidak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, hakikat ucapan mereka kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi bahwasanya para nabi dan pengikut para nabi mereka jahilun dalun. Ini tuduhan yang keji kepada para nabi dan para rasul. Ya, ketika kita misalnya membaca Ar-Rahman Al-Arsistawa kata mereka tidak usah dipelajari apa mana istiwa, serahkan ilmunya kepada Allah. Seolah-olah apa? Rasul tidak pernah mengajarkan apa arti apa istiwa tersebut. Ini apa? menuduh Rasul jahil tentang makna istiwa tersebut. Padahal Imam Malik sendiri tak paham, apalagi para sahabat, apalagi Ar Rasul SAW. Namun ada alil bijak mengatakan serahkan ilmunya kepada Allah. Naudzubillah min dalik. Eh seolah-olah sekali lagi menuduh Rasul jahil terhadap ayat-ayat tersebut. La yarifuna ma aradallahu bima wasafa binafsahu. Eh mereka menuduh para nabi tidak mengetahui apa yang Allah maksudkan dari sifat-sifat ya dirinya di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis. Wa yakulun ya an yakulin nasi ta'wilun la ya'lamu illallah. Eh bisa jadi maknanya itu hanya Allah yang mengetahui kata mereka. La ya'lamu Jibril. Jibril juga tidak tahu. Wala Muhammad demikian Nabi Muhammad tidak tahu wala ghairu minal anbiya demikian para para nabi yang lain juga tidak mengetahui apa arti istiwa apa arti Allah turun naudzubillah min dalik ini sekali lagi ya orang-orang yang sangat keji kepada para al-anbiya wa rusul. Fadlan anis sahabat tabi'in lahum ihsan. Eh, kalau para nabi saya tidak tahu apalagi para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Ini sekali lagi bentuk pelecehan kepada para anbiya, eh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wa anna Muhammad wasallam kana yakra ar-Rahman al asustawa. Seolah-olah mereka itu mengatakan Nabi Muhammad dulu pernah membaca ayat Ar-Rahman alal asistawa. Ilayas adul kalimut tayyibu. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Mamana ke antas sudah lima khalaq tu biadaya. Nabi Muhammad membaca ayat eh, tentang masalah ya malaikat diperi, eh, malaikat diperintahkan sujud kepada Adam kecuali iblis. Eh, iblis mengatakan ya eh, bahwasanya iblis tidak masuk kepada Adam. Allah mengatakan ka antas sudah lima khalaq tu biadaya. Apa yang mencegahmu muah iblis untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Eh, seolah-olah apa? Nabi Muhammad membaca ayat-ayat tersebut wahwa ya'rifu ma'ani hadil ayat dan Nabi Muhammad tidak paham apa ayat-ayat tersebut. Eh, sekali lagi ini adalah ajaran yang yang sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin eh, bahkan eh, sempat populer di bagian eh, media tentang masalah ya, hal ini ya, mengatakan bahwa saya tidak usah dipahami ayat-ayat Al-Rahman As-Sawa serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau termasuk orang-orang yang menuduh para nabi dan para rasul tidak paham makna ayat-ayat sifat tersebut. Nauzubillah min dalik. Kemudian kita katakan tadi bahwasanya Imam Malik mengatakan istiwa maklum, makna istiwa itu sudah diketahui. Sedangkan bagaimananya hanya Allah yang mengetahuinya. Wal imanu biwajibun mengimani Allah bersemayam beristiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu termasuk pertanyaan yang apa? Yang bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebagian ucapan salaf yang disalahpahami oleh sebagian orang-orang tersebut. Yaitu ucapan yang mengatakan amir ruha kamajat Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat itu sesuai dengan apa adanya. Eh, mereka memahami bahwasanya tidak usah dipahami. Cukup apa? Dilewati saja. Ini adalah pemahaman yang yang batil. Karena Imam Malik sendiri mengatakan yang diserahkan kepada Allah itu kaifiahnya bagaimananya. Adapun makna sifat-sifat Allah wajib untuk kita apa? memahaminya. Kalau kita tidak memahami nama-nama sifat Allah, apalah artinya Allah menurunkan ayat-ayat sifat dan hari saya tentang sifat sedangkan Allah mengatakan afala yatadabbarun al-Qur'an. Tidakkah mereka apa? mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, apalagi ini pembahasan yang berkaitan dengan tauhid dengan rukun iman yang pertama wajib untuk dipahami dengan dengan benar. Ya, tidak begitu saja diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga mereka naudzubillah min dalik eh, menolak hadis dalam Sahih Muslim tentang apa pertanyaan Rasul SAW yang bertanya kepada budak perempuan, Ain Allah di mana Allah? Eh, mereka mengatakan itu adalah hadis yang tidak dipakai oleh para ulama naudzubillah min dalik. Imam Muslim eh, memakai hadis tersebut untuk menetapkan adanya apa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, bahkan di sini saya bawakan kitab yang berjudul Isbat Sifatil Ulu penetapan sifat ulu yang dikarang Imam Ibnu Qudam rahimahullah. Imam Dahabi juga punya kitab ya Al-Ulu. Ya, ada dua jilid yang dengan tahqiq sekitar 1600 halaman. Itu disebutkan berbagai macam bentuk dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sebagai bantahan kepada al-bidah yang mereka menolak eh, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya masalah sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Eh di dalam kitab ini disebutkan riwayat tentang bagaimana ulama-ulama betul-betul memahami apa arti istiwa Allah Subhanahu wa taala. Eh, di antaranya Imam Malik eh di sini panjang lebar eh, bercerita tentang hadis tentang masalah budak perempuan tadi. Eh, dibacakan di sini ya. Wa kanat alai raqabatun mu'mina faktabara Rasulullah bi an qala Allah. Eh, Rasul mengatakan di mana Allah? Fa sama. Maka sang budak perempuan mengisarkan ke atas langit. Wa laman ana. Ya, kemudian Rasul bertanya, siapa aku? Ya, orang perempuan tersebut mengatakan Rasulullah. Rasul mengatakan, ina fa'ina mu'minah. Merdekakanlah karena dia seorang mu'mina. Kemudian fakta fa Rasulullah SAW biraf'i siha ila sama. Eh, bahwasanya Rasul SAW membenarkan ucapan sang budak perempuan tersebut ketika ditanya di mana Allah ya dengan apa mengisahkan ke atas langit ini sekali lagi Imam Malik memahami hadis itu sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Rasul SAW. Ya, namun ada sebagian lebih mengatakan ini hadis yang tidak dipakai oleh para para ulama. Naudzubillah min dalik. Eh, ya, Imam Malik mensahihkan dan semua apalagi saya Muslim. Namun itulah lebih tidak yang nggak sesuai apa ditakwil-takwilkan atau dikatakan hadis yang yang doif. Eh, lebih parah lagi eh, orang itu mengatakan ain Allah. Eh, ya, sebetulnya kalau orang baru belajar bahasa Arab sudah paham apa arti ain Allah. Apa arti ain Allah itu? Di mana Allah? Ah, ya. Yang insya Allah baru belajar bahasa Arab paham. Aina itu untuk bertanya tentang di mana. Eh, namun dia mengatakan kepada pengikutnya, apakah aina itu untuk bertanya tentang wujudnya Allah atau tentang tempatnya Allah? Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi, alil bijak, eh, sangat amat eh, bodoh, eh, ya, bodoh kuadrat Jelas-jelas aina itu untuk eh tempat, bukan untuk apa? Eh bahasa Indonesia saja sudah jelas, ya. Di mana itu untuk tempat, bukan untuk apa? Ada atau tidak. Eh namun itu sekali lagi eh keajaiban Ali al-bid'ah qatalahumullah. Eh mereka ingin untuk menafikan sifat-sifat Allah di antaranya sifat al-ulu. Eh, Naudzubillah min dalik. Kemudian kita tambahkan lagi tadi tentang sifat ya Allah Subhanahu wa taala itu meskipun sama namanya namun tidak harus sama dalam hakikatnya dengan al makhluk ya. karena Allah mengatakan tadi laisa kami syai'un wa huwa samiul basir makanya sering kita sampaikan ini ayat merupakan rumus dalam memahami tauhid asma wa sifat ya, surat asy ayat 11 laisa kami syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini untuk menafikan adanya atas B penyerupaan dengan Allah. Kemudian ayat berikutnya wa huwa basir dan dia maha mendengar lagi maha maha melihat. Ini penetapan sifat Allah. Ini membantah kelompok taktil yang menolak nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus menetapkan namun tanpa menyerupakan. Ya, menetapkan tanpa apa? menyerupakan dan meniadakan atas B itu tidak harus meniadakan apa lafat ataupun makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian yang berikutnya yang dilarang dalam menetapkan nama Allah yaitu atakif at tadi, menyerupak atau membayangkan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, kita katakan bahwasanya ini masalah gaib, Ya, kita tidak tahu nama sifat Allah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Adapun bagaimana sifat Allah, ini masalah gaib yang kita hanya diwajibkan ya yu'minu nabil gaib. Akal kita tidak akan sampai kepada membagaimanakan sifat Allah tersebut. Kata pak ulama, at-takyif membagaimanakan sesuatu itu akan bisa dilakukan kalau kita ya memiliki salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, melihat langsung zat Allah atau zat sesuatu itu. Ya, kita nggak akan bisa membagaimanakan sesuatu sebelum kita apa? Melihat sesuatu atau zat sesuatu tersebut. Ya, tentang masalah sifat Allah. Karena kita tidak pernah melihat zat Allah, apa ada sini yang pernah melihat zat Allah? Hah? Kata Imam Al-Barbahari dalam Sarah Sunnah, "Man za'ama anna ra'a fi dunya faqad kafara." Barang siapa yang mengaku-ngaku melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga ya, dalam keadaan betul-betul terbangun dan sebagainya, ya, maka orang itu kafir. Karena apa? Karena dia telah mengingkari firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam yang beliau mengatakan kepada Allah, Rabbi arini amdur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepada dirimu. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan mungkin bisa apa? Melihatku. Ini Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Manusia terbaik pada zaman itu tidak bisa melihat Allah. Demikian pula dengan Nabi kita, Sayyidu Aladi Adam. Tuanya anak manusia, manusia terbaik di atas muka bumi secara mutlak. Namun beliau belum pernah sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, ya, di langit yang ketujuh, Rasul SAW tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Haraita rabbak?" Apakah engkau ya Rasul melihat Rabbmu? Rasul mengatakan nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW bahwasanya ayah hijabun nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasafat hu atau lau kasafat la araka subatu wajhi ma ma ma, ma badda basarahu. Kata Rasulullah SAW, seandainya Allah membukakan lau kasafah ya seandainya Allah membukakan hijabnya yang berupa cahaya tersebut akan hancur semua yang ada di atas muka bumi ini. Karena manusia di dunia tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat kelak, eh di surga kelak Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk bisa melihat wajahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Eh, sebagaimana kata Rasulullah SAW eh, dalam doa beliau eh, ketika Rasulullah SAW mengharapkan untuk melihat wajah Allah, Allahumma eh, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, Aku mohon kepadamu untuk melihat kelezatan, melihat kepada wajahmu. Di akhirat manusia bisa karena Allah memberikan kekuatan kepada maka ketika di dunia tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Bahkan sekali lagi Nabi Muhammad, nabi yang terbaik, manusia terbaik tidak bisa melihat wajah Allah di dunia apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, seseorang bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia melihat zat sesuatu tersebut. Yang kedua, melihat yang serupa dengan sesuatu tersebut. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak mungkin kita bisa melihat ya sifat Allah membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan kabar berita yang siqa yang terpercaya tentang bagaimananya sifat Allah tersebut. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimananya ya Allah Subhanahu Wa Taala eh, dan sifat-sifatnya tersebut bagaimananya. Yang ada hanyalah Allah punya sifat demikian, nama demikian demikian. Adapun bagaimananya hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya Imam Malik mengatakan tadi wal kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah itu majhul, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kemudian Waktu menetapkan nama Allah, sifat Allah tidak boleh tanpa apa? atarif tidak boleh mentahrif. Eh sebagaimana orang Yahudi yuharifun al an mawadi'i. Orang-orang Yahudi Alkitab mereka suka mentahrif, menyelewengkan ya kalam Allah dari tempatnya. Ketika Allah mengatakan wa kulu hittatun nafilakum lakum Wahai orang-orang Alkitab, orang Yahudi, Katakanlah hitta. Hitta itu artinya ya Allah ampunilah aku. Namun orang Yahudi tidak mau mengatakan seperti yang Allah katakan. Mereka mengatakan hinta Ditambah apa? Nun. Kata Imam Nukaim rahimahullah tentang penyerupaan alil bid'ah eh, dengan orang Yahudi. Kata Imam Nukaim rahimahullah alangkah serupanya ya lamnya ahli bid'ah dengan nunnya orang-orang al-Yahud. Al-Yahud eh, ketika diperintahkan mengatakan heta ditambah apa? Hintah. Alil bid'ah ketika dikatakan Ar-Rahman alar asistawa. Allah bersemayam, ya, istawa, istawa. Alil bidah mengatakan artinya bukan istawa, namun istaulah. Allah menguasai arsh itu ditambah apa? Lam, artinya awalnya istawa ditambahi lam jadi istaula. Ini apa? Bentuk tasabunya alil bid'ah dengan ahli dengan ahli kitab, terutama orang-orang ahli Yahud. Inilah sekali lagi adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan istawa artinya ala wartafa'a. Namun orang-orang ya ahli bid'ah mengatakan ya Allah tidak bersemayam, namun Allah menguasai artinya. Kemudian mereka mengatakan, kalau Allah dikatakan bersama yang di atas aras dan aras itu makhluk, bagaimana sebelum diciptakannya aras? Kita katakan Allah senantiasa fil ulu, senantiasa apa? Di atas makhluk-makhluknya. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah diada eh, di atas. Ya, tidak ada di mana-mana seperti ucapan alim al-bidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam Sumastawa alal ars. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Kita katakan sebelum Allah menciptakan aras, Allah fil ulu. Allah ada di atas semua apa? makhluknya. Bukan berarti apa? Kalau belum adanya aras kemudian Allah butuh aras tidak. Ya, Allah tidak butuh kepada apa? makhluknya. Kemudian kata pak ulama, kalau mereka mentakwilkan arti istawa dengan istaulah. Eh kalau kita terapkan dalam ayat tadi, eh, antum renungkan sejenak. Kalau artinya ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia menguasai apa? Ars. Kalau diartikan semaim itu menguasai, antum terjemahkan apa? Kemudian dia menguasai apa? Ars. Berarti sebelum Allah menguasai ars, ada yang menguasai yang lainnya. Berarti ini apa? Ada pertarungan antara Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi kufur. Eh makanya mereka ini kata para ulama intinya kalau seperti peribahasa kita eh, keluar dari mulut singa masuk ke mulut apa? buaya atau kebalik ya. Yang pokoknya sesatlah sudah kiri kanan sesat ya. Mereka apa? Sudah salah mentakwil, takwilnya mereka apa? menuduh Allah dengan tuduhan yang asal kaji, yaitu Allah berhasil menguasai arsnya tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi kesesatan al bidah tentang masalah sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh tanpa mentahrif. Eh tahrif di antaranya apa? Tadi seperti Allah punya tangan. Ya kita katakan sesuai dengan apa adanya. Allah mengatakan demikian. Eh bahkan iblis lebih baik daripada mereka. Karena apa? Ketika iblis dikatakan mamana ke antas sudah lima akhlak tu biadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis gak pernah mengatakan, "Uh, itu bukan tangan artinya ya, ya Allah itu artinya kekuasaan. Gak pernah iblis. Iblis tunduk kepada perintah Allah dalam artian apa? Eh, tunduk kepada eh, tauhid asma wa sifat. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah. Fabi izzatika. Tidak bersumpah dengan nama Nabi. Nggak bersumpah dengan Ka'bah. Ya. Dalam artian, dalam masalah ini iblis apa? Sesuai dengan yang yang hak. Ya. Karena apa? Tidak mentakwil arti tangan dengan kekuasaan seperti alil alil bidah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sungguh sesat alil bidah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah tersebut dengan takwil-takwil yang yang batil. Itu adalah kebiasaan alil alil kitab yuharifun al kalimah an mawadihim. Kemudian mereka menuduh ahli sunnah dengan mengatakan ahli sunnah juga mentakwil. Ya. Di antaranya apa? Mereka menetapkan adanya eh, bahwasanya hajar aswad itu iyaminullah fil ardi. Tangan Allah di atas muka bumi. Eh, ada sebuah hadis riwayat yang mengatakan bahwasanya Hajar Aswad itu yaminullah, tangan Allah di atas muka bumi. Padahal ahli sunnah mengatakan hadis itu daif. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saimin dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah. Ya, hadis itu daif namun al-bidah menisbahkan hadis tersebut kepada ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kemudian wala ta'til dalam kita menetapkan nama dan sifat Allah tidak boleh kita apa mentaktil Mentaktil artinya menafikan ataupun menolak. Ya. Seperti kelompok Al-Jahmiyah. Di dalam Tauhid Asma Sifat ada tiga kelompok yang menyimpang secara global ya. Yang pertama kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya apa? Tidak punya sifat. Allah itu ada wujudnya namun tidak ada apa? Nama dan dan sifatnya. Ini orang-orang yang ya istilahnya kurang kurang waras ya karena tidak ada sesuatu yang ada wujudnya pasti ada nama dan pasti ada apa? Sifatnya. Ana mau nantang antum. Ya. Tolong jawab. Sebutkan sesuatu ya. Ya, sesuatu yang ada wujudnya namun gak ada nama, gak ada sifatnya. Ada yang bisa menyebutkan? Sesuatu yang ada wujudnya namun gak ada nama, gak ada sifatnya. ini banyak HP mungkin bisa jadikan hadiah. Ah, ada. Kalau nggak bisa sekarang, anda tunggu sampai akhir zaman nanti. Nah, ya. Kata para ulama, ya. Seandainya ada sesuatu yang ada wujudnya, ya. Namun nggak ada nama dan sifatnya, ya. Itu adalah sesuatu yang mustahil aja. Karena apa? Namanya sesuatu yang wujud, yang ada wujudnya, cukup wujud itu sebagai apa? Nama dan sebagai apa? Sifatnya. Ya, kalau sesuatu nggak ada, itu sudah ya, di luar soal tadi. Ya kita tanyakan apa? Sesuatu yang ada wujudnya, namun nggak ada nama dan sifatnya tidak akan mungkin ada. Ya, cukup ya namanya sesuatu yang ada itu sebagai apa? Sifatnya, sifatnya apa? Ada tadi. Ya, maka sungguh batil ucapan kelompok Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, namun ada wujudnya. Ya, seperti uh, seperti tadi, ya, sesuatu itu pasti ada nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka meyakini Allah punya nama, tidak punya sifat. Ya. Mereka mengatakan Allah al-alim bila ilmin. Allah maha mengetahui namun tanpa ilmu. Allah Al-Hakim bila hikmah. Allah Ar-Rahman bila rahmah. Eh, dan sebagainya seterusnya. Ini adalah kelompok yang perumpamaannya kata para ulama seperti seseorang yang dia mengaku di rumahnya ada pohon kurma. Ketika ditanya ya, dia punya pohon kurma. Ketika ditanya, apakah pohon kurmamu itu ada buahnya? Dia mengatakan tidak. Apakah pohon kurmamu itu ada batangnya? Dia mengatakan tidak. Apakah ada pelamnya Tidak. Berarti dia apa? Bohong. Tidak akan mungkin sesuatu yang ada, ya, namanya namun nggak punya apa? Sifat. Ya. Allah punya nama Al-Alim namun tanpa apa? Ilmu. Naudzubillah min dalik. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Mu'tazilah. Kenapa kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah mereka sesat dalam hal ini? Tadi kuncinya. Salah memahami apa? Laisa kamislihi syai'un. Mereka mengatakan kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Demikian pula Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, nggak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah punya sifat, nanti sama dengan apa? Makhluk. Maka ditolak. Yang ketiga kelompok Asy'ariyah. Ini adalah sudah pernah kita sampaikan di sini dulu. Sebetulnya penisbatan ini tidak tidak sah. Karena apa? Imam Abu Hasan Asy'ari telah bertobat dari ajaran yang pernah beliau ajarkan kepada manusia yaitu menetapkan sifat 12 yang itu sebetulnya beliau eh telah bertobat darinya ya beliau sudah pernah kita sampaikan di majelis kita ini dalam eh, sarah makolat islamiin ya beliau Imam Abu Hasan Asy'ari itu kata ulama melewati tiga fase kehidupan dalam akidah yang pertama ikut ajaran Mu'tazilah tadi yang menafikan sifat Allah, menetapkan nama namun tanpa sifat Allah. Ya, selama 40 tahun beliau ikut azan al mutazila ikut ayah tiri beliau yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Kemudian beliau taubat, ikut ajaran Al-Kullabiyah, menetapkan 12 sifat yang sekarang dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Yang ketiga, beliau mengikuti ajaran As-Salafus Saleh, menetapkan semua sifat-sifat Allah. Apa buktinya? Beliau mengarang tiga kitab di antaranya Al-Ibana Usul Diana. Yang kedua kitab Risalah ila al Sagar. Yang ketiga kitab Makatul Islamin tentang kelompok-kelompok sesat dan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah beliau sebutkan. Akhirnya beliau itu yang sudah kita sampaikan di majelis kita ini dengan cara Asyik Muhammad bin Abdul Malik Khumayis. Ini eh, intinya apa? Beliau telah bertobat dari ajaran al asharia yang dipegangi oleh sebagian kaum muslimin terutama di negeri kita ini. Ya, bukunya tadi tiga kitab. Namun itulah sebagian orang sebetulnya sudah terang kebenaran tersebut. Seperti matahari di siang bolong. Namun kalau sudah fanatik dengan ajaran yang sudah mereka pegang dari nenek moyang mereka, sulit untuk apa kembali kepada al-haq. Eh, padahal jelas Abu Hasan Asari sendiri telah tobat, namun mereka yang dulunya mengikuti ajaran beliau tidak mau kembali kepada al-haq tersebut tetap masih mengikuti ajaran al kulabiyah menetapkan 12 sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya al-Imam Abu Hasan Asy'ari sudah bertobat, adapun ajarannya dulu itu adalah ajaran al kulabiyah menetapkan 12 sifat. Kenapa mereka hanya menetapkan 12 sifat? Hadalnya apa? Akal. Eh, mengapa mereka tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah. Kata mereka kalau kita menetapkan nanti akan menyerupakan dengan apa? Al makhluk. Intinya makanya kita katakan inti daripada asma sifat hilangkan dulu apa? At-tamsil, at-tasbih, menyerupakan dengan Allah atau menyerupakan makhluk dengan atau menyerupakan Allah dengan al makhluk. Kita tetapkan Allah punya sifat, namun sifat Allah hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Adapun penamaan, kata-kata boleh sama, namun hakikatnya tidak tidak sama. Eh, sering saya samakan tadi, manusia punya wajah, nggak sama dengan wajah makhluk. Manusia punya tubuh, gajah punya tubuh nggak sama. Gajah punya tubuh, semut punya tubuh, apa sama? Tidak sama. Meskipun apa namanya sama, namun hakikatnya tidak sama. Demikian pula eh, ya al khalik dengan al makhluk lebih utama lagi untuk tidak tidak sama. Namun itulah sekali lagi mengapa Al-Jahmiyah, al As Asy'ariyah, mereka tersesat dalam masalah tauhid asma sifat karena mereka apa? Eh, tidak memahami ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Mereka hanya mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, kemudian mereka eh, tolak semua nama Allah atau sifat Allah atau sifat saja atau sebagian sifat saja. Eh, sedangkan ayat berikutnya wa huwas samiul basir, penetapan nama Allah tidak mereka apa? mereka pahami. Padahal al-sunnah wal jamaah mengatakan tetapkan nama Allah namun singkirkan bentuk penyerupaan dengan al-makhluk. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Aku lukali hada wa akhu da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.